Pembahasan sejak pagi tadi hingga sore tadi semuanya hanya tentang al-jannah itu pun kita terburu-buru di dalam menyebutkannya. Masih tersisa pembahasan-pembahasan lain terkait dengan jannah dan nikmat-nikmatnya. Sifat-sifat penduduknya, penghuninya. Namun itulah batas kemampuan kita. Semoga yang sedikit itu dapat membangkitkan semangat iman kita, semangat untuk kita beramal meniru jejak para pendahulu umat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi pembahasan seperti ini pembahasan yang cukup berat. Berat terutama kepada penyampai atau pemateri karena memang hal ini suatu yang berbeda tentunya dengan pembahasan-pembahasan fikih atau pembahasan-pembahasan manhaj sehingga tentunya kita berharap kepada Allah sedikit ilmu tentang al-jannah dan kenikmatannya ini benar-benar melahirkan dan menumbuhkan semangat dan kesungguhan sebagaimana ketika berbagai dalil-dalil yang kita dengarkan tadi baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah telah didengar oleh sahabat Nabi didengar dan dibaca oleh para imam di masa tabi'in dan kaum muslimin di masa itu telah didengar oleh ulama-ulama kita di masa tabi'ut tabi'in didengar oleh Imam Malik Al-Imam Muhammad bin Zaid Ayyub As-Sakhtiyani Al-Imam Ismail bin Ulayya Al-Imam Sufyan bin Uyayna Sufyan Al-Thawri dan yang lainnya dan ternyata muncul dari mereka kemauan, kesungguhan, keseriusan, as sidku al-ikhlas, ibadah yang luar biasa dalam berbagai bidang, baik ibadah yang bersifat salat, saum, zakat, sadaqah, infak maupun dalam bentuk Qiyamun lain berbagai bentuk salawat dan yang lainnya bahkan sampai pada tingkat ilmu mencari ilmu membahas menyampaikannya berdakwah berjihad itu mereka lakukan bangkit semangat mereka ketika mendengar seperti ini sampai-sampai kesungguhan-kesungguhan yang muncul dari mereka itu memunculkan hal-hal yang bagi kita aneh aneh bagi kita dalam riwayat hadis yang sahih ketika disebutkan tentang uh, menyebutkan peristiwa perang Uhud bagaimana sahabat An-Nadr ibnu Anas radhiyallahu anhu ketika dalam pertempuran itu sampai-sampai dia menyatakan ini la ajidu rihal jannah duna Uhud sungguh aku telah mendapatkan aroma wangi jannah itu berada di dekat atau di kubak kaki gunung Uhud yang kemudian dia tidak hanya bercerita, dia menyiapkan dirinya, pedang dan persenjataannya maju melesat ke kaki gunung Uhud yang di situ terdapat musyrikin. Dia berperang dan terus mengayunkan pedangnya dan tombaknya segala yang dia miliki. Dan akhirnya dia terbunuh lebih dari 80 luka menyabet menyabat tubuh, tubuhnya hingga tidak dikenali lagi wajahnya yang bisa mengenali adalah saudara perempuannya ketika didapati sisa jari jemarinya dan menyakat, menyatakan ini adalah jari jemari saudaraku An-Nadhr bin Anas. Yang semisal ini terjadi di masa sahabat. Nah, kisah-kisah semisal ini terjadi di masa tabi'in. Sebagian mereka ketika dibacakan ayat-ayat tentang jannah, mereka roboh terjatuh tidak sadarkan diri. Dibacakan kepada mereka berbagai nikmat jannah sehingga mereka melakukan qiyamul lail dan tanpa disadari dia roboh, tersungkur dan meninggal dunia di saat itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah as-salafus salih. Kalau kita baca berbagai sejarah dan kisah mereka, sungguh itu akan menambah keimanan kita. Berbeda dengan kita, kita semuanya, saya dan antum, terutama saya, diri saya pribadi, betapa mudahnya lupa, betapa mudahnya lalai mendengar, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang jannah. Namun subhanallah, betapa sulitnya untuk membangkitkan semangat, betapa sulitnya untuk menambah kesungguhan dan iman dan takwa setelah ini lupa lagi. Setelah ini tidak muncul kesungguhan dari kita. Ibadah tertentu atau ibadah-ibadah secara umum. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita terus berdoa kepada Allah dan berupaya. Dan mengulangi upaya itu. Mengulangi lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana orang-orang yang bersungguh-sungguh serius di jalan agama kami ini pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan agama kami tersebut jalan ibadah jalan takwa jalan iman jalan khusyuk jalan ikhlas jalan as-sidq akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berupaya berupaya berupaya bangkit lagi terus terus begitu nah kita akan melanjutkan beberapa hal terkait dengan sifat-sifat jannah yang belum tersebutkan dan mungkin kita sebutkan dalam waktu hingga datangnya saat atau sholat isya. Di antara sifat-sifat il jannah yang belum disebutkan bahwa mereka mendendangkan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang indah dinukilkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, beberapa bait syair itu tadi, yang akan dilantunkan oleh para hurul atau wanita-wanita jannah di hadapan para suami mereka. Di antara hadis tersebut adalah sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar ibnul Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Al-Awsat dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata Inna azwaja ahli jannah la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qat inna mimma yughannina bih Sesungguhnya para istri-istri penduduk jannah itu akan mendendangkan lagu-lagu di hadapan para suaminya dengan suara yang terindah yang belum pernah didengar oleh seorang pun. Suara yang terindah yang belum pernah didengar oleh seorang pun ketika di dunia ini. Bagi orang-orang yang kebetulan diberi musibah suka mendengarkan suara nyanyian terkhusus dari kaum wanita fasikat, wanita-wanita yang tidak berakhlak, wanita-wanita yang tidak punya malu, Bersabarlah kalian, tinggalkan perbuatan itu dan bersabar. Sungguh jika kalian bertakwa, kalian beramal saleh, kalian ikhlas, kalian serius di dalam agama ini, pasti kalian akan mendengarkan dendangan lagu dan nyanyian dari wanita-wanita surga, wanita-wanita jannah. Dengan suara yang merdu, yang terbaik yang belum Anda dengarkan di dunia ini. Kemudian disebutkan oleh Nabi beberapa lantunan bait syair yang akan diucapkan oleh mereka. Di antaranya adalah ah, itu suara musik coba dimatikan dan diganti. Nah, beberapa suara hati, suara nada dering, nada panggil dan yang semisalnya masih suara-suara musik yang bahkan sebagiannya itu suara musik di gereja-gereja tanpa dirasa berada di saku-saku muslimin, masuk ke rumah-rumah muslimin, bahkan masuk ke masjid-masjid muslimin. Maka dari itu, masing-masing kita hendaknya berusaha bertakwa, diupayakan, dan itu bisa dirubah, bisa diupayakan. Nah, barakallahu fikum, gunakan alat-alat seperti itu untuk takwa Allah. Kemudian selagi saya ingat sebelum saya lupa sesuatu pemandangan yang saya saksikan dalam beberapa hari ini. Dan ini bagian dari at-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabr. Dua hari yang lalu saya mendapati dan juga kemudian hari ini sore tadi begitu juga tadi subuh mendapati beberapa teman kita di sunnah yang alhamdulillah Insya Allah sudah belajar manhaj tentang wajibnya taat kepada waliul amr baik dalam keadaan kita suka ataupun tidak suka berat melakukannya ataupun mudah sebagaimana dinyatakan Naam di dalam hadis wa nuti'al amra ahlahu fi man syafina wa makrahina wa fi yusrina wa usrina untuk kita taat kepada waliul amr baik dalam keadaan sesuatu yang kita nggak suka berat melakukannya sulit tetap kita sabar mentaatinya walaupun merugikan sedikit dari dunia kita diperintahkan kita untuk sabar nah di antara hal yang harus kita taati dari peraturan-peraturan waliul amr yang itu kembalinya untuk kemaslahatan kita semuanya adalah peraturan lalu lintas. Dua hari yang lalu saya mendapati dua teman kita dan sudah saya sampaikan kepada keduanya keluar naik sepeda motor nggak pakai helm. Ketika saya tanya dan saya tahu jawaban dia yang akan dia jawab, kenapa kamu nggak pakai ini? Kan dekat Ustaz. Karena dekat dari rumah jalan raya itu. Saya tanya, apakah kalau dekat kemungkinan kecelakaan tidak terjadi? Kecelakaan hanya terjadi dalam perjalanan jauh atau di tengah kota? Yang kedua, di waktu yang sama dua hari yang lalu melanggar lampu merah, ya. naik sepeda motor, teman kita yang lainnya melanggar lampu masih merah dia. Kalau ahli sunnah saja sudah melanggar, bagaimana dengan keumuman? Ahli sunnah yang sudah tahu dalil-dalil tentang wajibnya taat kepada wali amr. Sabar, karena di balik itu ada ajar, ada ganjaran. Besar ganjarannya. Nilai nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari tadi subuh, di depan saya juga teman kita naik sepeda motor, lampu masih merah, melanggar lagi. Dan tadi sore tiga ikhwan berturut-turut naik sepeda di hadapan kita. Satu, lampu merah, semua pada berhenti. Ya. Semua berhenti, yang mobil, yang sepeda motor, yang becak berhenti. Teman kita pada pada memakai jubah menerjang itu semua lewat. Nah, satu, tiba-tiba berikutnya ikut lagi, terus tiga. Nah, tadi sore. Barakallahu fikum. Bertaubat kepada Allah. Nah, itu maksiat. Istighfar. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat wal amr itu adalah taat kepada Allah dan maksiat kepada mereka, pelanggaran kepada mereka, pelanggaran kepada Allah. Toh kita diperintah bukan untuk maksiat. Toh kita diberita bukan untuk mungkar, untuk kebaikan bersama. Atau mungkin kalau yang berlaku lampu merah harus berhenti adalah kendaraan bermotor saja, mobil dan sepeda motor. Kalau becak dan sepeda enggak berlaku? Hah? Semuanya. Hah? Sepeda bebas ya? Karena sepeda kemungkinan Karena kalau sepeda kemungkinan ditabraknya kecil kemungkinan ditabrak truk atau sepeda motor itu kecil kemungkinannya. Berbeda dengan mobil, kemungkinan ditabrak sepeda. Nah, repot kalau mobil yang ditabrak sepeda rusak, sayang kan mobilnya, berat. Tapi kalau sepeda ditabrak mobil, orangnya insya Allah. Hah? Masa ada yang mati? Masa ada pernah sepeda ditabrak mobil mati sepedanya orangnya? Ada ya? Banyak. Nah, wahai ahli sunnah, nah, insya Allah yang seperti ini di saling mengingatkan karena alhamdulillah kita telah tahu berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan itu. Nah, kembali kepada Siapa tahu dengan sebab taat kepada waliul amr kita masuk jannah dan mendengarkan dendangan lagu para istri-istri kita di jannah. Iya. Kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Wa kam min amalin azimin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil nilainya atau dianggap kecil, remeh oleh manusia, ternyata dia menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niat. Dan sebaliknya, berapa banyak amalan yang besar pada awalnya dia menjadi kecil disebabkan karena niat yang nggak benar. Ya. Maka jangan dianggap remeh, walaupun sekedar kita lampu merah berhenti. Niatkan saya taat ini karena Allah. Ya. Dilarang begini dan begitu ikuti. Niatkan karena Allah. Siapa tahu dengan itu anda masuk jannah. Ya, siapa tahu dengan itu Allah berikan kepada anda taufik untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Nggak tahu kita. Barakallahu fikum. Kembali kepada sifat-sifat dendangan dan lantunan nyanyian para wanita jannah Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan dari sahabat Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu ma diriwayatkan Imam Tabarani dan yang selainnya Rasulullah menyebutkan antara lain Nahnu al khairatul hisan azwaju qaumin kiram yang yanzuruna biqurrati a'yan. Ini diantaranya. Bagaimana mendendangkannya? Jangan ada yang mencoba-coba. oh begini dan begitu. Nah, enggak, enggak bisa ditiru. Dan tidak bisa ditiru dendangannya, kemerduan suaranya, ya, dan juga maknanya. Maknanya enggak cocok. Nah, kalau didendangkan oleh kita atau juga bahkan wanita-wanita dunia, Barakallahu fikum. Nahnu khairul hisan. Kalau wanita kita istri kita mendendangkan ini siapa yang bilang kamu adalah khair al khairatul hisan? Nah, azwaju qaumin kiram. Siapa yang menyatakan bahwa kamu istrinya para pria-pria yang mulia? Barakallahu fikum. Yang burna atau yang buruna di qurrati a'yan. Siapa juga yang menyatakan kamu memiliki Ah, mata-mata yang indah yang memandang dengannya. Matamu sering, maaf-maaf saja. Pelilipan, <laughs> ya, sering BWN. Nah, ya, barakallahu Nggak pas nyanyi ini, sudahlah, nggak pas. Nah, kita hanya mendengarkan riwayat hadis saja. Berikutnya di antara yang dinukilkan dari Rasul Shallallahu Alaihi dari nyanyian penduduk Jannah adalah nahnul khalidatu fala namutna nahnul aminatu fala nakhafna nahnul muqimat fala nad'anna maknanya kami adalah al khalidat wanita-wanita yang kekal abadi fala namutna dan kami tidak akan pernah mati nah, cocok ini untuk wanita dunia nggak cocok nah nahnul aminat fala nakhafna kami adalah wanita-wanita yang dalam keadaan aman sehingga kami tidak pernah ada lagi perasaan takut pada diri kami. Aman dari kemungkinan kenikmatan ini akan terputus. Aman dari kemungkinan nikmat ini akan sirna atau berkurang. Sama sekali tidak ada perasaan takut pada diri kami. Memang itulah sifat ahlul jannah yang Allah sebutkan sebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak sedikit pun ada perasaan takut di jannah. Hilang itu perasaan takut dan khawatir dan tidak ada sedikit pun perasaan sedih pada kalbu mereka. Nahnul muqimat fala nad'anna. Kami adalah wanita-wanita yang banyak berdiam diri di rumah dan tidak pernah melakukan safar tidak cocok buat kamu. Kamu sering safar. Sebentar-bentar safar ke sana, sebentar-bentar safar ke situ. Minggu ini ke sana, pekan depan ke situ, pekan lagi ke sana lagi. Itu kamu. Kalau wanita, ya, jangan yang dipikirkan bagaimana suaminya senang, bagaimana ketika suaminya datang dia di rumah dalam keadaan yang terbaik, bahasa yang terbaik, penampilan yang terbaik, aroma yang terbaik. Beda dengan wanita dunia. Kalau dipikirkan paling sedikit. Paling sedikit. Sebentar, Mas, aku mau ke sana. Gimana kalau bulan depan ke situ? Aku ingin berkunjung ke sana. Safar terus. Nah, sehingga nggak cocok memang kalau ini didendangkan oleh wanita dunia nahmul mukimat fala nag'anna itu beberapa riwayat yang dinukilkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, barakallahu fikum tentang eh, beberapa bait yang dilantunkan oleh wanita jannah. Semoga kita ditakdirkan untuk mendapatkan mereka. Di antara yang diriwayatkan juga adalah hadis mauku terhadap sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imamul Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Baihaqi Dan sekali lagi hadis mauquf yang semisal pembahasan jannah dan annar tentang yaumil akhir dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, oleh An-Nawawi, oleh al oleh Al-Haythami, oleh para ulama yang lainnya bahwa yang seperti itu memiliki hukum marfu. Marfu maksudnya berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Inna fil jannati nahran tulal jannah." Sesungguhnya di jannah itu ada sungai yang panjang sepanjang jannah itu. Hafatahu al-azara. Di kedua tepinya terdapat al-azara. Jamak daripada azra. Apa itu azra? Perawan yang di rumah belum pernah keluar. Nah, mereka berada di tepi-tepi sungai itu sepanjang sungai. Qiyamun mutaqabilatun. Mereka berdiri saling berhadapan di tepi sungai itu sepanjang itu. Dan sungainya tertutup dengan apa tadi? Kubah yang terbuat dari intan permata. Nah, yugannina bi ahsani aswatin yasma'uha al-khalaiq. Mereka mendendangkan nyanyian-nyanyian dengan suara yang terindah yang terdengar oleh makhluk-makhluk manusia ini. Ma yarawna anna jannati ladzatan mislaha. Mereka itu tidak pernah memandang ada kenikmatan yang lebih indah dari itu semua. Ya subhanallah. Itulah gambaran sungai-sungai di jannah melengkapi tentang sifat-sifat anharul jannah, sungai-sungai jannah yang lainnya. Di antara sifat al-jannah adalah salah satu bab yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini dan beberapa hadis yang berikutnya yang beliau sebutkan dalam bab ini, beliau meletakkan bab fi sukil jannah, bab yang menjelaskan tentang pasar keberadaan pasar di surga, di jannah. Nah. Qala inna fil jannati lasuqan. Qala sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah berkata, "Inna fil jannati lasuqan Sesungguhnya di jannah itu ada pasar ya'tunaha kulla jumu'ah. Penduduk jannah berdatangan ke pasar itu pada hari Jumat. Fatahabbu rihus shimali fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Di saat mereka berada di pasar tiba-tiba menerpa angin dari arah kiri, dari arah utara yang menerpa wajah mereka dan pakaian mereka di pasar itu. Fayazdaduna husnan wa jamalan. Dengan sebab itu mereka bertambah keindahannya dan ketampanannya. Kalau di di surga di dunia bagaimana pasar dunia? Kalau ada angin. Nah, pulang rambutnya kusut, pakaiannya kusut dan berdebu. Hah? Tentunya wajahnya ketika berangkat lebih indah dibandingkan ketika pulang. Tetapi pasar di jannah sebaliknya. Ketika mereka pulang, justru semakin mereka indah, tampan, gagah. Fayarji'una ila ahlihim wa qadizdadu husnan wa jamalan sehingga mereka kemudian pulang ke keluarganya dalam keadaan mereka telah bertambah ketampanannya, keindahan tubuh mereka, kebersihannya. Fataqulu lahum ahluhum. Kemudian para istri mereka berkata, Wallahi, lakad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Kata para istri yang menyambut di rumah-rumah atau di kamar-kamar dan di khaymah. Demi Allah, subhanallah. Kalian ini sekarang ini pulang tidaklah bertambah kecuali keindahan, kegagahan. Gimana kalau antum disambut oleh istri di rumah begitu? Hah? Sekarang aja di dunia, masya Allah disambut, walaupun harap, walaupun itu dusta dari istri. Ya, istrinya pintar, pintar merayu, membuat suami itu senang, padahal tidak demikian. Disunahkan memang untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang menambah kasih sayang, Istrinya ketika antum pulang dari pasar, naik motor ya, barakallahu fikum, asap asap sepeda motor dan mobil di jalan, antum pulang ya, helm dibuka, istri bilang, "Masya Allah, tambah tambah tampan ya. Wah, tambah bersih harumnya." Nah, seneng gak antum gitu? Padahal namanya nggak terjadi yang begitu. Walaupun antum naik mobil berasi, bersih, tidak kena debu dan yang lainnya nampak antum kusut ya, dibandingkan ke saat antum berangkat. Nah, barakallahu fikum. Tetapi di jannah ya subhanallah disambut oleh istri yang indah, cantik, wangi yang disebutkan dalam hadis nilai daripada kain yang berada di kepalanya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Antum tahu dunia dan seluruh isinya kalau di zaman ini? kekayaan para presiden di muka bumi. Berapa kekayaan mereka? Coba itu. Berapa negara? Kekayaan mereka. Kekayaan para menteri. Kekayaan para pengusaha-pengusaha konglomerat besar di Indonesia, di Khalid, di negeri Arab, di Eropa. Konglomerat-konglomerat besar yang ketika akan pergi ke suatu daerah dia punya pesawat khusus. Bukan naik mobil khusus, pesawat khusus. nilai dari kain itu lebih dari itu semua. Sebagaimana telah kita dengarkan dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa kalau begitu nilainya itu? Lalu bagaimana dengan pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita jannah? Lalu bagaimana dengan spray tempat tidur mereka yang terbuat dari sutra yang halus dengan warna-warni yang menarik? Berapa nilainya? Ya ikhwan, kalau kita mendengar seperti ini, kita berharap seperti bagaimana salafus saleh mendengarnya. Tidak henti-hentinya mereka beribadah. Tidak henti-hentinya mereka bertasbih, bertahmid. Tidak henti-hentinya mereka mencari ilmu, menuntut ilmu, menghafal ilmu, menyampaikan ilmu. Tidak berhenti-hentinya mereka berdakwah, tidak henti-hentinya mereka sholat, saum, sedekah, infak dan yang lainnya. Terus. Apa kemudian yang kita kejar? Sampai tadi ada salah satu teman kita yang mengucapkan sebuah ucapan, saya tertarik dengan ucapan itu. Kata dia, Ustaz, sebenarnya bahasa yang dia katakan, neraka itu lebih mahal dari surga. Loh, saya sempat kaget. Gimana? Lah ya. Untuk masuk neraka maksud dia. Itu lebih mahal daripada untuk masuk surga. Kalau untuk masuk neraka misalkan, untuk sombong butuh perangkat untuk sombong kan? Butuh rumah yang bagus. Iya, untuk sombong. Butuh mobil yang enak, bagus. Keluaran terakhir. Untuk barakallahu fikum bermaksiat ya. Apa saja kita beli alat-alat untuk media maksiat kita beli ini dan itu untuk melanggar Allah. Kita capek tubuh kita dan pikiran kita untuk masuk anak Tapi untuk masuk jannah murah. Modal badan kita dan baju satu cukup. Dengan kopiah. Ya. Selesai. Ya. Nah, sholat. Menuntut ilmu. Baca Quran. Menghafal Quran wal hadis, berdakwah, berzikir, bertasbih, qiyamul lail. Barakallahu fikum. Qiyamul lail. Wah, oh, kalau gitu kita miskin. Ya, kita miskin. Dan penduduk surga itu kata Rasulullah, aktsaruhum al-fuqara. Kebanyakan penduduk surga itu adalah fuqara. Dan kebanyakan yang bersama Rasul itu adalah fuqara. Barakallahu fikum. Saya merenung kata-kata teman kita ini, iya benar, untuk masuk neraka itu atau anar memang lebih mahal. Ternyata daripada masuk China, murah. Murah. Para wanita untuk masuk anar, dia harus keluar dengan pakaian yang berhias, dia harus beli perhiasan emas, perak, intan dan yang lainnya. Dia keluar dengan memamerkan perhiasannya. Tidak tahu bahwa dia dilaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Jadi memang masuk an-nar itu lebih mahal, modalnya lebih besar dibandingkan masuk jannah. Nah, Abu Hurairah yang miskin seperti itu, Ibnu Mas'ud yang miskin seperti itu, berhasil masuk jannah Abu Bakar yang seperti itu, kondisi perekonomiannya bisa masuk jannah tanpa modal dunia. Bahkan ketika dia punya dunia dijadikan modal sekalian untuk akhirat, jauh lebih murah. Masih dan jauh lebih besar. Kenapa lebih murah? Ketika dia berinfak dengan satu nilai duniawi dibalas oleh Allah sesuatu yang jauh lebih besar dan tidak terhingga. Barakallahu Hadis yang semisal tadi diriwatkan juga oleh Al-Imam Ibnu abid Dunya secara mauquf dari sahabat Anas bin Malik, tadi mauquf dari sahabat Abu Hurairah, semisalnya juga mauquf dari sahabat Anas bin Malik dan juga dari sahabat Anas bin Malik secara mauquf diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi rahimahullah taala. Sehingga memang hadis itu adalah hadis yang secara asal memiliki hukum marfu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah apakah mungkin ahlul jannah itu berkunjung satu kepada yang lainnya? Saling mengunjungi jawabannya adalah mungkin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di ketika membahas ayat ala sururim mutaqabili. Mereka berada di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Mutakabilin kemudian mereka berbincang, bertanya kepada temannya tentang bagaimana ketika di dunia. Ini tentunya menunjukkan bahwa mereka berkumpul, bertemu, saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Begitu juga Al-Imam Al-Mundiri Al-Hafidh Al-Mundiri juga menyebutkan dalam kitabnya ini Faslun fi tazawurihim wa marakibihim. Fasl yang menjelaskan tentang bahwa ahli jannah saling mengunjungi satu dengan yang lainnya dan apa kendaraan-kendaraan mereka di jannah. Apa kendaraan-kendaraan mereka di jannah nanti. Diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Sa'idah radhiyallahu anhu qala Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Dia berkata, "Kuntu uhibbul khair." Kata Abdurrahman bin Sa'idah, "Aku dahulu adalah seorang yang sangat suka kepada kuda tunggangan. Sangat suka aku. Kalau di sekarang ya kuda. Ada kuda, ada kijang, ada panter, ada ada apa lagi macam-macam. di zaman kita. Barakallahu fikum. Fakultu ya Rasulullah Orang ini bertanya kepada Nabi wahai Rasul hal fil jannati khail apakah di jannah itu ada kuda tunggangan dia berharap nah faqala maka Rasulullah menjawab in adkhalaqallahu al-jannata ya Abdurrahman kana laka fiha farasun min yaqut lahu janahani yatiru bika haitsu syi'ta jika Allah memasukkan engkau ke jannah wahai Abdurrahman, sungguh pasti engkau akan mendapatkan seekor kuda, eh, tuga, eh, kuda tunggangan yang terbuat dari yakut. Bayangkan, kuda tunggangan terbuat dari yakut. Yakut itu sejenis permata perhiasan. Barakallahu fikum yang memiliki kata Rasulullah lahu janahan dua sayap dia akan membawa terbang engkau kemana engkau mau terbang terbang besar, ingin nggak terbang Hah? naik kuda terbang Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabarani rahimahullah dalam mu'jamnya. Kemudian dari sahabat Sulaiman bin Buraidah an abihi yaitu Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala bahwa seorang pria bertanya kepada Rasul wahai Rasul ya Rasulullah hal fil jannati min khair فقال رسول الله إن الله إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت إلا كان فقال وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل sama hadis yang kedua dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa datang seorang bertanya kepada Rasul apakah di jannah itu ada kuda tunggangan Dijawab dengan jawaban yang sama. Kemudian ada pria lagi tanya kepada Rasul, apakah di surga ada onta wahai Rasul? Nah, qala falam yakul lahu ma qalahu li sahibi. Rasulullah tidak menjawab dengan jawaban seperti yang beliau jawabkan kepada temannya atau kawannya yang pertama. Kala tetapi Rasulullah menjawab dengan jawaban yang lebih lengkap sebenarnya. In Yud yudkhilakallah al-jannata yakun laka fiha mashtahat nafsuka waladdat ainuka. Hadis ini diwakilkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan makna yang sama dari sahabat Abdurrahman bin Sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jika Allah memasukkan engkau ke jannah, sungguh pasti akan kau dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh dirimu. Apa saja yang kau inginkan dan yang dapat dinikmati oleh matamu dipandang enak lezat oleh matamu. Kesimpulannya kata Rasulullah, semua yang kamu inginkan di jannah itu ada. Jadi menutup pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah sekarang ini kita mungkin bertanya kan, kalau gitu mungkinkah kita naik mobil Ferrari? Siapa yang bisa dapat mobil Ferrari sekarang di dunia? Ya mungkin, tapi jangan dekat-dekat ke masjid sudah. Dan maksudnya sulit Anda untuk dekat ke masjid. Nah, untuk bisa mendapatkan mobil Ferrari yang mungkin harganya sampai 200 juta. Betul? Hah? Mahal loh, ha? Miliar. Berapa? Satu miliar? Lebih. Hah? Siapa yang tahu? Hah? pernah dengar 20 miliar. Ada yang pernah dengar bahwa harganya 20 miliar untuk dapat Ferrari. Entah kamu bekerja e, gimana caranya bekerja itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Kamu harus siang, malam, pagi, sore. Ya. Nah. Untuk bekerja itu semua mendolimi ini, merugikan itu, menipu ini. Nah, halal gak halal, haram gak haram, semua sama kerja, pokoknya dapat mobil itu. Nah, setelah itu antum meninggal dunia, mobil di garasi, Diperbutkan oleh anak istri. Nah, tapi yang sabar duduk di masjid, melakukan sholat, berzikir, tilawatul Quran, qiyamul lail dan yang lainnya dari berbagai ibadah mendapatkan dunia dan segala isinya jauh lebih baik dari itu semua. Modalnya sedikit. Modalnya sedikit nggak perlu pinjam ke bank. nggak perlu. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin apa yang kamu inginkan, apa yang kalian inginkan di jannah, pasti Allah turutin itu semua. Saya ingin naik mobil yang begini, dia menghayal membentuk sendiri mobilnya. Ya terus terus terus. Lu apa dalilnya? Ya ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang posisi terendah dan kenikmatan terendah ahlu jannah di jannah nanti rajulun seorang pria dikeluarkan dari an-nar. Dia sebagai manusia terakhir masuk jannah. Setelah setiap penduduk jannah telah masuk ke tempatnya masing-masing dan telah merasakan nikmat-nikmat, dia keluar dalam keadaan tubuhnya yang hangus dari an-nar. Kemudian setelah itu ditunjukkan oleh Allah sebuah pohon. Ketika orang ini melihat, dia menyatakan berdoa ya Rabb, qarribni ilaiha ya Allah dekatkan aku ke pohon itu kemudian didekatkan oleh Allah ke pohon itu kemudian dia berteduh yastadhillu bidhilliha dia bernaung di teduhan pohon tersebut menikmati nikmat dingin di saat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ah, ditampakkan oleh Allah jannah dari kejauhan dan orang-orang yang sedang menikmati itu semua dilihat oleh dia ya Allah kata dia adkhilnil jannah masukkan aku ke jannah ya Allah kemudian dimasukkan oleh Allah ke jannah. Setelah dia masuk ke jannah, dia merasakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendapatkan kenikmatan lebih dari dia. Padahal dia pada tingkatan terakhir dan orang terakhir. Kemudian setelah itu, selesai dia menikmati, segala sesuatu dinikmati, Masya Allah. Kemudian Allah menyatakan, temani, temani, minta kamu, minta apa yang kamu suka. Berharap kamu, berharap. Kemudian orang itu ya tamanna wa ya tamanna wa ya tamanna. Berharap ini, minta ini, berharap itu, angan-angan ini. Ya Allah ini, ya Allah. Dipenuhi semuanya. Sudah sampai dia sudah nggak mampu lagi berkhayal. Sudah mentok terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tamannaita kala khalas ya Allah." Sudah. Selesai. Tamannaitu itu ya kalau walaka wa asyu untukmu semua itu dan sepuluh kali lipat semisal itu. Yang sudah dia dapat jauh lebih baik dari dunia dan sisi. Nah, coba antum menghayalkan sekarang menjadi raja negara Kuwait. Coba antum sebenarnya lima menit menghayal jadi raja. Apa yang antum khayalkan? Eh? Ketika antum menyambut tamu, ketika antum barakallahu fikum masuk ke rumah, ketika antum berada di sofa, ketika antum masuk ke kebun istana. Coba antum khayalkan lima menit. Silahkan. Padahal cuma seorang raja negara kecil. Barakallahu fikum. semua nilai kenikmatan yang mereka raih di dunia ini nah, tentunya jauh-jauh lebih hina lebih ringan, lebih kecil nilainya dibandingkan kenikmatan jannah ikhwani rahimani wa rahimakumullah masih ada beberapa bab lainnya namun ada satu hal ingin saya sampaikan bermula dari sebuah pertanyaan. Apakah kita telah meyakini bahwasanya ahlul jannah itu satu dengan yang lainnya bisa saling mengunjungi? Kalau demikian, bisakah Ustaz saya mengunjungi Rasulullah di Jannatul Firdaus? Dingin ya? ngunjungin Rasul. Harapannya bukan ingin ngunjungin, malah ingin bersama Rasul. Tapi ada pertanyaan seperti ini, kalau seandainya seorang yang berada di tingkatan terbawah, mungkinkah dia berkunjung kepada tingkatan-tingkatan yang di atas bertemu dengan para ambia, para rasul, orang-orang salihin? Mungkinkah? Nah, dijawab oleh para ulama bahwa Kepastian bahwa masing-masing penduduk jannah yang berada di tingkatan itu untuk saling mengunjungi pasti terjadi sebagaimana disebutkan. Namun untuk bisa berkunjung kepada tingkatan yang di atas, apalagi mengunjungi Rasul, mengunjungi Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, mengunjungi Abu Bakar As-Siddiq, mengunjungi Umar bin Khattab, Ali bin Talib, melihat wajah-wajah mereka, berjabatan tangan dengan mereka dan berbincang dengan mereka. Maka jawaban para ulama mereka menyatakan tidak ada nas di dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang menegaskan bahwa penduduk jannah yang berada di tingkatan bawah bisa berkunjung ke atas dan juga tidak ada nas yang menunjukkan bahwa penduduk surga yang di atas bisa berkunjung kepada yang di bawah. Apakah mereka mau meninggalkan sejenak kenikmatan yang ada di sana untuk sekadar mengunjungi kita yang di bawah. Nah, tapi jawaban mereka dengan ayat wa may yuti'illaha wa rasul fa faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'a was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Barang siapa yang taat kepada Allah taat kepada Rasul sungguh mereka akan dibersamakan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat, yakni jannah dengan tingkatan tertinggi dari kalangan para nabi. Dari kalangan para siddiqin, orang-orang yang telah mendapat gelar siddiq dan digolongkan oleh Allah sebagai siddiqin. Dan para syuhada serta orang-orang saleh. Dan itulah teman terbaik Kata ulama, jadilah kalian orang-orang yang taat kepada Allah. Setiap Allah perintahkan, jalan. Setiap Allah melarang sesuatu, tinggalkan. Jadilah kalian orang-orang yang taat kepada Rasul. Mengikuti bimbingannya, sunnahnya. Segala yang diperintahkan oleh Nabi. Jalankan. Segala yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Maka kita akan dibersamakan dengan mereka Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya kita, sudahkah kita demikian? Para ummaha, sudahkah kalian demikian? Menjadi orang yang apabila mendengar ayat memerintahkan sesuatu amalan kalian jalankan. Ketika kalian mendengar ayat Al-Quran melarang sesuatu kalian tinggalkan. Begitu juga ketika kalian mendengar Rasul, Nabi kita, memerintah sebuah perintah. Sudah kalian jalankan dengan menyatakan sami'na wa apa'na. Atau masih kalian menyatakan tidak enak apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata saudara? Kalau kita seperti yang pertama, maka Allah akan bersamakan kita dengan para nabi. Allah akan bersamakan kita dengan para syuhada. Allah akan bersamakan kita dengan para siddiqin dan salihin. Tapi kalau jawabannya kita belum seperti itu. Masih banyak celah-celah pada diri kita. Baik dalam bab akidah, celah-celah dalam bidang ibadah, celah-celah dalam bidang akhlak, celah-celah dalam bidang ibadah dan yang lainnya. Maka jangan terlalu banyak kita berharap karena itu hanya angan-angan belaka, bukan sebuah roja. Karena roja yang berarti pengharapan itu adalah disertai dengan amalan. Maka pada kesempatan terakhir kali ini saya berharap tentunya kepada Allah kajian ini dapat menambah iman saya, menambah takwa saya, menambah kesungguhan, kejujuran, keikhlasan saya, kemudian juga untuk antum semuanya. Ditambah oleh Allah iman antum, takwa antum, ibadah antum, ikhlas antum, khusyuk antum semuanya. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap dengan kajian ini Allah jadikan kita sebagai penduduk jannah Allah jadikan orang-orang yang bisa meraih kenikmatan jannah, merasakan lezatnya sungai-sungai jannah dan berbagai makanan yang Allah siapkan di jannah. Allah takdirkan kita mendapatkan para istri-istri al-khalidat, al-aminat yang ada di jannah yang akan mendendangkan di hadapan kita nyanyian-nyanyian yang merdu, yang merayu kita, melayani kita semuanya dengan berbagai kenikmatan.